kemaksiatan. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i Khwanifillah pernah suatu ketika kehilangan hafalannya. Ya, kita ketahui Imam Syafi'i dalam uh, apa biografi beliau disebutkan beliau itu kalau membaca kitab ya itu tidak boleh dibaca seperti ini itu harus ditutup yang sebelah sini ya karena kenapa kalau sedikit saja terlirik ikut terhafal ya itu Imam Syafi'i ya, beda dengan kita ya sudah setengah mati menghafalnya keluarnya juga cepat sekali ya ada pun Imam Syafi'i ya tidak seperti itu suatu ketika Imam Syafi'i pernah duduk-duduk di depan rumahnya mengulangi hafalannya tiba-tiba lewatlah seorang wanita ya yang menggunakan hijab tentunya tetapi wanita ini tidak memakai kaos kaki tiba-tiba datang angin berhembus dengan kencangnya ya tersingkaplah ya tumit wanita tersebut dengan tersingkapnya tumit wanita tersebut ikhwanifillah menyebabkan hafalan beliau itu kacau, banyak yang hilang. Ya. Adapun kita alhamdulillah walaupun lebih dari itu hafalan kita tidak hilang. Ya, karena memang tidak ada yang dihafal. <laughs> Apa yang hilang kalau tidak ada? Imam Syafi'i begitu ikhwanifillah. Itu akan menghalangi ilmu itu kita dapatkan. Ya. Jadi sekali lagi memang ini dibutuhkan kesabaran tentunya. Dan kita melatih diri kita. Ya, kita melatih diri kita dan kita hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani fillah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di samping kesabaran yang kita hadirkan pada diri kita juga adalah kita hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala muraqabatullah. Ya. Ini sabar yang pertama fintisali awamirillah. Kemudian kesabaran yang kedua ikhwani fillah kata para ulama kita kesabaran itu dibutuhkan pada saat kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita meninggalkan kemaksiatan, yaitu dibutuhkan kesabaran ikhwan fillah. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ya bahwa karena neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, eh, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah merupakan penjaranya bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Ya, Surganya bagi orang-orang kafir. Kenapa dikatakan dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman, ikhwani fillah? Karena di sana ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim. Ya, yang tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim. Makanya dikatakan bahwa dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman. Coba kita melihat orang yang dipenjara, ikhwanifillah itu tidak bebas. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Begitu juga dengan orang yang beriman, itu tidak boleh seenaknya saja ya memperturutkan hawa nafsunya. Ya, tidak boleh seenaknya saja memperturutkan hawa nafsunya. Dan memang untuk meninggalkan kemaksiatan ini, ya itu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Karena orang yang sudah terbiasa dengan sebuah kemaksiatan itu susah untuk dia tinggalkan sebagaimana orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan itu mudah untuk menjalankan kebaikan itu. Ya, coba kita melihat orang yang sudah kesanduan misalnya atau orang yang sudah terlanjur enak dengan pekerjaannya yang haram itu susah untuk meninggalkannya. Maka untuk meninggalkan pekerjaan kemaksiatan itu ikhwanifillah disinilah dibutuhkan kesabaran. Ya dan kita harus ya ingat dengan eh, salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik ya dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Ya, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah merupakan ya penjaranya bagi orang-orang yang beriman ya dan surganya bagi orang-orang kafir. Ya ada sebuah kisah ikhwan yang berkenaan dengan hadis ini sebagai faidah saja saya angkat Eh, salah seorang ulama barangkali kita kenal yang bernama Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah taala. Di zaman beliau, beliau ini adalah seorang qadi atau seorang hakim. Jadi secara otomatis beliau ini mendapatkan eh, pelayanan-pelayanan uh, atau fasilitas ya katakanlah barangkali fasilitas dinas ya beliau dapatkan dan kemana-mana beliau itu dibawa oleh kereta ya kereta dinas suatu ketika beliau bertemu dengan seorang Yahudi seorang Yahudi yang miskin ya akhirnya Yahudi ini menghentikan keretanya. dia mengatakan bahwa wahai Ibnu Hajar ya bukankah Rasul Anda mengatakan bahwa dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir tapi kayaknya sekarang ini terbalik ya kayaknya Anda ini berada di surga ya dengan kenikmatan yang engkau rasakan sedangkan saya ini miskin seakan-akan saya hidup di neraka ya ini yang dikatakan oleh orang Yahudi itu ya makanya Ibnu Hajar rahimahullah taala menjawab ya pertanyaan Yahudi tersebut yang dengan jawaban beliau menyebabkan Yahudi ini masuk ke dalam Islam apa jawabannya ikhwani fillah ya Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah mengatakan wahai fulan ya kenikmatan yang saya rasakan sekarang ini dibandingkan dengan surga yang tidak ada nilainya ya dibandingkan dengan surga yang sangat jauh kenikmatan yang dari apa yang saya rasakan sekarang ini ini ibarat neraka buat saya dalam artian tidak ada apa-apanya kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini dibandingkan dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman ya ini kata beliau kemudian beliau mengatakan adapun yang kau rasakan dari kemiskinan sekarang ini itu tidak ada apa-apanya ini adalah surga buat kamu dibandingkan dengan neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi inilah kata beliau, ya, penjara bagi orang yang beriman dunia itu dan surga bagi orang-orang kafir. Dengan jawaban ini akhirnya orang Yahudi tersebut masuk ke dalam ya Islam. Subhanallah. Ya, jadi itu khanifillah uh, eh, intinya adalah di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah maka kita mengharapkan uh, apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bersabar dengannya ya dan kita azamkan pada diri kita ya dan kita harus meyakini ikhwani fillah bahwa dimanapun kita berada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat apa yang kita lakukan ya karena terkadang seseorang itu terjerumus kepada kemaksiatan itu disebabkan karena dia lalai dari perasaan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya makanya kita melihat sebagian dari saudara-saudara kita Terkadang ketika berada di depan ya orang lain maka dia adalah seorang yang soleh. Tapi ketika dia bersendirian ya maka dia kemudian e, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dengan alasan bahwa tak seorang pun di antara manusia yang melihatnya. Padahal ikhwan fillah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Makanya inilah sebenarnya yang perlu kita hadirkan pada diri kita, muraqabatullah. Sehingga seseorang yang sudah tertanam perasaan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak seenaknya saja terjatuh kepada kemaksiatan itu. Ya katakanlah misalnya ya seorang pegawai di kantornya. Ya ada peluang bagi dia untuk korupsi, ya. Tak seorang pun yang melihatnya. Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan ya perbuatan maksiat tersebut. Ya begitu juga dengan seorang pemuda ketika dia keluar dari rumahnya, kemudian ada seorang wanita ya dan tak seorang pun di antara manusia yang melihatnya di antara ikhwah yang lain, ya. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menundukkan pandangannya. Begitu juga dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Makanya fillah takutlah dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman faqadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura ya ada nanti di hari kiamat orang-orang yang sudah membawa amalan yang begitu banyak akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya haba'an mansura itu terhapus tidak ada nilainya ya ketika disebutkan ayat ini kepada para sahabat ya sahabat ini kemudian berkata kepada Rasulullah Tauban radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah coba perlihatkan kepada kami sifatkan kepada kami orang-orang yang seperti itu sungguh ruginya dia ya Rasulullah ya Rasulullah kemudian mengatakan hum yusalluna kama tusallun golongan ini salat sebagaimana kalian juga salat Ya Yasumuna kama tasumun. Mereka juga berpuasa sebagaimana kalian berpuasa. Ya. Kemudian wa yakumuna lail kama takumun. Mereka juga kiamul lail sebagaimana kalian kiamul lail. Akan tetapi yang menyebabkan amalan mereka ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala idza khalau bimaharimillah irtakabuha kata Rasulullah. Ketika mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka terjerumus di dalamnya. Ya. Ketika dia misalnya kembali ke rumahnya, dia setel televisi, tak seorang pun di antara ya ikhwah yang melihatnya, dia kemudian melihat kepada aurat wanita wal billah. Dia ke pasar, tidak ada teman yang mengikutinya. Dia kemudian bercanda ya dengan penjual yang bukan mahramnya, kemudian bermain-main dengan nyawa iazubillah dan terkadang mereka mengatakan hadza saghira ini ada dosa kecil dosa kecil ikhwani fillah ya jangan kita memandang enteng dosa kecil tersebut ya kata salah seorang syair innal jibala minal hasa sesungguhnya gunung yang tinggi itu berasal daripada tumpukan batu-batu kerikil yang kecil kata Sufyan Ats-Tsauri jangan kita melihat besar kecilnya sebuah kemaksiatan akan tetapi cobalah kita melihat kepada siapa kita bermaksiat yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang beriman kalau melakukan sebuah kemaksiatan itu ibaratnya dia berdiri di bawah sebuah bukit yang tinggi yang kapan-kapan saja bukit itu akan menjatuhi dia. Begitu orang yang beriman kalau dia melakukan sebuah dosa ikhwani fillah, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir ketika dia melaksanakan atau melakukan sebuah dosa, Terkadang dosa itu sudah besar, tapi kata Rasulullah, hanyalah seperti seseorang yang hinggap di hidungnya seekor lalat kemudian dia yang menepis seperti ini ya itu itulah khanifillah ya makanya kemaksiatan tersebut jangan kita melihat besar kecilnya akan tetapi kita melihat kepada siapa kita bermaksiat yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya anak cucu Adam itu Ila aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Ya, anak cucu Adam kalau melakukan satu dosa ikhwani fillah, besar atau kecil, itu akan tertitik di dalam hatinya satu hitam. Ya. Dan kalau dia terus-menerus melakukan dosa-dosa itu, maka akan menjadi hitam di dalam hatinya dan susah untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya, inilah yang disebutkan arran, ya, penutup di dalam hatinya karena dia senantiasa ya meremehkan dosa-dosa itu. Waliyahzubillah. Kemudian kesabaran yang ketiga ya fillah, kesabaran yang terakhir yang akan kita sebutkan adalah kesabaran ketika menerima cobaan ya atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan bahwa manusia ini selama dia masih hidup bahkan sampai di akhirat nanti dia tidak akan pernah ya terlepas dari berbagai macam cobaan dan permasalahan sampai kemudian dia menginjakkan kakinya di dalam surga. Ya, sampai kemudian dia menginjakkan kakinya di dalam surga. Makanya khonifillah, selama kita hidup di dunia ini, maka kita ini harus bersiap-siap untuk senantiasa menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala konsekuensi keimanan seseorang adalah kesiapannya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang semakin tinggi tingkat keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah dia untuk diuji lebih berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersiap-siaplah dia untuk diuji lebih berat, ya. Dalam ayat ya dalam surah Ar-Rum disebutkan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amin" Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia berhasil melewati ujian tersebut, ya maka akan semakin tinggi lah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat di Khalifillah uh, eh, anak SD misalnya, kalau misalnya dia ujiannya di kelas 1 itu masih agak mudah. Dan kalau dia berhasil menjalani ujian itu dia naik ke kelas 2. Kelas 2 ini ujiannya agak sulit, ya. Dan kalau dia berhasil naik ke kelas 3 dan seterusnya. Ya begitu juga dengan keimanan seseorang. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang maka semakin dia harus bersiap untuk menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, makanya ikhwanillah ini adalah merupakan ya sesuatu yang yang mesti terjadi kepada orang-orang yang beriman. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusiba minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis lain dikatakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, ibtalahum, maka kaum itu akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, makanya ikhwan fillah di dalam ayat dikatakan asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa huwa khairul lakum. Terkadang kita membenci sesuatu, ya, cobaan yang datangnya dari Allah, ya tetapi itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui ikhwan fillah bahwa cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman Itu terkadang ada hikmah di balik itu semua. Di antara hikmah yang paling besar ikhwan fillah adalah dengan cobaan yang diterima oleh orang yang beriman, maka insyaallah dosa-dosanya tersebut akan terhapuskan. Ya, akan terhapuskan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sesuatu menimpa kaum muslimin ya dari rasa capek, keletihan, ya kemudian kemiskinan dan sebagainya, hatta syauka yushaquha kata Rasulullah. Sampai duri saja yang melusuk kakinya, kemudian dia bersabar maka ikhwani fillah illa kaffarallahu biha khatayahu dan dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. ya, makanya ketika kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mengatakan, kenapa saya sudah rajin sholat, sudah memelihara jenggot, sudah tidak isbal, sudah bercadar, sudah berhijab, kok kenapa saya diuji terus? Bersyukurlah ikhwan Ya, kita harus bersyukur. Ini satu bukti bahwa Allah masih cinta kepada kita. Ya? Ketika seseorang diuji berarti Allah cinta kepadanya. Mayyuridillahu bi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan diberikan musibah. Ya, makanya kata para ulama kita bahwa orang yang diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga kategori. Yang pertama, ada orang yang atas takut, Dia kemudian murka dengan cobaan tersebut, dengan takdir tersebut. Kemudian yang kedua ada orang yang bersabar. Walaupun dia bersedih, tetapi dia masih tetap ya, yakin bahwa ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ketika uh, Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ya kematian putra beliau Ibrahim, beliau menangis. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah apakah anda tidak rida? Rasulullah mengatakan, ya saya menangis bukan karena tidak rida, tetapi saya cuma bersedih ya dengan kepergian Ibrahim. Kemudian yang ketiga ikhwanifillah, yaitu orang yang bersyukur ketika dia diberikan cobaan. Dan ini yang berat. Ya, Seseorang yang bersyukur ketika dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ya, ikhwan fillah, eh zaman dahulu ada seorang ulama yang bernama Abu Kilabah. Ya, orang saleh yang bernama Abu Kilabah. Dia ini terkena penyakit sekujur tubuhnya. Dia terkena penyakit sekujur tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ikhwan fillah, dia diberikan cobaan sebuah penyakit. Tetapi setiap hari beliau mengucapkan alhamdulillah. setiap hari beliau mengucapkan Alhamdulillah. Sampai-sampai ada yang bertanya kepada dia, Anda ini kalau dilihat keadaan Anda, ya begitu banyak musibah yang mengalami yang yang anda alami tapi kenapa anda sering mengucapkan alhamdulillah apa sebabnya ya akhirnya ikhwanifillah orang ini mengatakan bahwa saya ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ya belum mengambil lisan saya sehingga saya masih bisa menggunakannya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Adapun kita ini kawan fina terkadang baru ditimpa penyakit sedikit saja kematian kemudian meratap kiri dan kanan Allah. Ya, ini adalah bukan sifat seorang muslim. Kita harus yakin dengan sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mani muslimin indi jazaa'un idza qabattu safiyahu thumma ihtasabahu illa al-jannah kata Allah. Ya, tidaklah seorang muslim ketika saya berikan musibah kemudian dia berusaha untuk bersabar jika kobat pusafiyah kalau saya mengambil sesuatu yang dia cintai katakanlah kematian orang tuanya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia kematian anaknya kekurangan harta buah-buahan jiwa dan sebagainya Summa tasabahu kemudian dia bersabar kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala illal jannah kecuali dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah duduk-duduk di dekat Ka'bah beserta dengan salah seorang tabi'in yang bernama Afa bin Abi Rabah. Ketika beliau duduk-duduk di dekat Ka'bah, lewatlah seorang wanita yang sangat hitam. Lewatlah salah seorang wanita yang sangat hitam. Ibnu Abbas kemudian bertanya kepada Apa bin Abi Rabah. Beliau bertanya, apakah anda mau melihat salon penduduk surga? Ya. Apa bin Abi Rabah kemudian bertanya, yang mana salon penduduk surga? Penduduk surga? Ya, beliau kemudian mengatakan, wanita yang baru lewat tadi, ya itu adalah calon penduduk surga. Bagaimana bisa begitu? Akhirnya disampaikan kisahnya bahwa wanita yang sangat hitam ini, yang barangkali kita katakan yang sangat jelek ini, ya itu terkena penyakit penyakit ayan atau penyakit epilepsi. Dia kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadukan keadaannya. Dia mengatakan ya Rasulullah saya ini penyakit terkena penyakit asar, eh. ya. Dan setiap penyakit ini datang kepada saya, aurat saya tersingkap. Doakanlah ya Rasulullah, agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, saya berikan engkau dua pilihan. Yang pertama, engkau bersabar dengan penyakitmu ini dan engkau masuk surga. Kemudian yang kedua, saya doakan dan engkau akan sembuh. Ya. Apa jawaban wanita ini, khuanifillah? Ya, coba dengarkan akhwat sekalian. Wanita ini mengatakan, saya memilih bersabar ya Rasulullah. Saya mau masuk surga. Tapi tolong doakan ya Rasulullah, ketika penyakit itu datang kepada saya, jangan sampai aurat saya tersingkap karena saya malu ya Rasulullah. Subhanallah, para akhwat sekalian, tidakkah kita malu dengan jawaban wanita yang sangat hitam ini? Yang barangkali secara fisik tidak ada orang yang mau kepada dia, tetapi karena rasa takutnya kepada Allah, dia mau menjaga kehormatannya, dia memiliki rasa malu. Tidak seperti dengan wanita-wanita kita sekarang ini, kata Rasulullah, ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, keluar dari rumahnya memamerkan auratnya, wal menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Tidakkah mereka takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Sehingga pantaslah wanita ini dijamin masuk ke dalam surga. Karena yang pertama sifat kesabaran yang dia miliki dengan musibah yang ditimpakan kepada dia, kemudian yang kedua rasa malu sebagai seorang wanita. Ya. Karena kehormatan seorang wanita adalah ketika dia mampu untuk menjaga kehormatannya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fillah dengan kesabaran wanita ini beliau dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam syurga. Ya, untuk masuk ke dalam syurga. Maka ikhwani fillah kehidupan di dunia ini ya memang syarat dengan cobaan tersebut. Tetapi orang beriman semua keadaannya baik kata Rasulullah. Beliau bersabda ajaban li amri mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra syakara wa kana khairul lahu وإن أصابته asabathu صبر وكان خير kana وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن li ahadin kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman kata beliau. Inna amrahu ya khair. Semua urusannya orang yang beriman itu baik. In asabat husarra kata beliau. Kalau dia ditimpa musibah, ya, kalau dia ditimpa kesenangan kata Rasulullah, syakar, dia bersyukur. Wa kana khairullah dan syukur itu baik bagi dia. Wa in asabat dan kalau dia ditimpa musibah atau cobaan dari Allah, sabar. Dia bersabar, wakana kana khairullah dan sabar itu baik bagi dia. Ya, dan kesabaran itu baik bagi dia. Jadi orang yang beriman sebenarnya itu tidak perlu terlalu susah ikhwanifillah. Ya, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sifat yang seperti ini kita hadirkan pada diri kita, insya Allah kita tidak terlalu susah dengan musibah atau cobaan atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya, Ketika kita misalnya kekurangan harta miskin misalnya, kita yakinkan bahwa itulah rezeki saya. Ya, itulah rezeki saya. Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل عليه الملك فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشكي وسعيد ini kata Rasulullah Seseorang itu dikumpulkan penciptanya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian dirubah menjadi daging, kemudian dirubah menjadi tulang belulang, kemudian ditiupkan ruh kepadanya dan ditentukan empat perkara, rezekinya, ajalnya, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak terlalu kita, kita ini tidak perlu terlalu susah untuk menghadapi kehidupan ini, ikhwan fillah. Ya, karena kenapa kita harus yakinkan bahwa segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai seorang muslim, semestinya kita memiliki sikap yaitu bersiaplah kita untuk menerima keadaan yang terburuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan kalau ini dihadirkan pada setiap jiwa kaum muslimin, ya maka insya Allah manusia itu tidak hidup dengan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh kata Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkeluh kesah. Makanya ikhwani fillah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang ditimpa musibah oleh Allah ya kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini yang kita baca ikhwan. Begitu musibah datang kepada kita, wala nabalwannakum bi syai'in minal khauf, dari rasa takut. Wajo kelaparan, wanaksi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Ya, apa yang kita ucapkan? Ya. Allah dulu mengatakan wabashirus sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatunya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku ini dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa dia. Dan inilah menimpa salah seorang wanita yang bernama Ummu Salamah. Ya, ketika Ummu Salamah ini ya meninggal suaminya ya meninggal suaminya dia kemudian diberikan ganti suami yang lebih baik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya makanya ikhwan dan akhwat sekalian orang yang beriman ketika dia ditimpa musibah haruslah dia ya kembalikan pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dengan ketentuan Allah tersebut sehingga dia dapat bersabar dengan cobaan itu dan dengannya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa uh, apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan pada Ramadan yang mubarak ini benar-benar kita bisa melatih dan kesabaran kita tersebut yang mentadrib melatih diri-diri kita untuk ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian melatih diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya kemudian melatih diri kita untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan ini benar-benar mendapatkan predikat al-muttaqun, ya orang-orang yang bertakwa yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan yang sebenar-benarnya, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Jibril dalam sebuah doanya pernah mengatakan yang diaminkan oleh Rasulullah, "Ragima an furajulin dakhala fi Ramadan wa lam lahu." Ya sungguh celaka seseorang yang dia masuk di bulan suci Ramadhan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah Ya, hendaklah kita mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini Ya, dengan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, dan marilah kita menganggap bahwa Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada kita Ikhwanifillah, cobalah kita mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita Pada tahun yang lalu, betapa banyak saudara-saudara kita Yang masih bersama dengan kita, berbuka dengan kita Ya, kemudian terawih bersama dengan kita tetapi tahun ini kita tinggal mengenang kepergiannya. Ya begitu juga dengan kita, tidak ada yang aman umurnya sampai mencapai Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya apa yang ada di depan kita ini Ramadan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya jangan sampai kita terpilar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamil ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga.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 Ya, Ustaz. Alhamdulillah ada pertanyaan dari seorang akhwat Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang menentang kita Untuk memakai hijab yang syar'i Dan bila menentang atau membang membantah Apakah kita berhakat terhadap orang tua Yukhanifillah uh, eh, ini adalah merupakan fenomena yang yang banyak dikeluhkan oleh bukan cuma dari kalangan akhwat tetapi ikhwah juga ketika seseorang mulai iltizam dengan din ini maka akan mendapatkan tantangan ya dan yang paling eh, banyak mendapatkan tantangan yaitu dari orang tua mereka sendiri. Ada beberapa hal yang kita lakukan dalam keadaan yang seperti ini. Yang pertama, hendaklah kita bersabar dengan uh, keadaan kita tersebut. Karena kenapa ikhwanifillah terkadang seseorang itu uh, tidak menyetujui apa yang kita lakukan itu disebabkan karena ketidakfahaman mereka terhadap apa yang kita lakukan tersebut ya dan tidak ada orang tua yang menghendaki keburukan kepada anaknya ya oleh karenanya hendaklah kita menjelaskan secara bijak kepada orang tua kita itu dengan uslub yang tentunya ya dengan uslub yang baik bukan dengan e, memaksakan ya atau seakan-akan kita lebih pandai dari orang tua kita jadi e, seperti ketika kita apa mendapatkan bantahan dari orang tua dan sebagainya maka kita sampaikan dengan baik kepadanya kalau perlu kita hadirkan buku, kemudian kita sampaikan kepada e, ibu atau orang tua kita tersebut. Dan bisa juga kita mengambil cara yang lain yaitu dengan menggunakan bantuan dari seorang teman. Karena terkadang kita itu apabila di rumah terkadang e, orang tua itu tidak mau mendengar kalau yang memberitahunya itu adalah kita. tetapi kalau orang lain yang memberitahu terkadang e, cepat untuk diterima atau misalnya keluarga dekat kita yang mengerti akan keadaan kita itu yang pertama kemudian yang kedua yang kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini marilah kita semakin meningkatkan ya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali ada yang mengatakan apa hubungannya ini jelas erat sekali ikhwan fillah ketika kita mendapatkan tantangan dakwah dari mana saja datangnya maka kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Dan sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mencintai ya seseorang di dunia ini ada Jibril dia akan memanggil malaikat Jibril kemudian Allah mengatakan kepada Jibril ya Jibril saya mencintai si fulan maka cintailah dia ya akhirnya Jibril juga mencintai orang itu ya kemudian setelah itu dikatakan bahwa umumkan ke seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan maka cintailah dia sehingga semua orang yang berada di langit itu mencintai orang itu karena cintanya kepada Allah dan setelah itu ditanamkan rasa cinta di hati orang-orang yang berada di permukaan bumi. Jadi itu kuncinya ikhwanifillah. Dan kemudian selanjutnya adalah uh, kita perlihatkan kepada orang tua kita atau orang di sekitar kita akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Terkadang ada seorang ikhwah atau akhwat ketika dia sudah multazim, tizam dengan agama ini, dia itu seakan-akan memboikot dirinya atau memboikot orang lain. Ya, ini dia kesalahan sebagian daripada ikhwah kita Ya terkadang ketika mereka menyampaikan kebenaran, ya itu seperti yang kita katakan tadi, maunya mereka adalah langsung dilaksanakan. Padahal sekali lagi hidayah itu datangnya dari Allah, kita cuma menyampaikan saja. Dan kita belajar pada diri kita ketika kita pertama kali mendapatkan hidayah. Ya makanya dalam sebuah kaset oleh uh, eh, Syekh Musfir pernah disebutkan ada seorang pemuda yang pernah mengadu ya kepada beliau apa aduannya? Ya, eh, dia mengatakan bahwa saya ini sekarang tinggal di dekat masjid berkemah. Katakan kenapa begitu? Dia mengatakan saya lari dari rumah karena saya diusir oleh orang tua. Ya saya diusir oleh orang tua. Ditanya kenapa kau bisa diusir? Ya kemudian dia mengatakan saya diusir oleh ya, orang tua saya karena ketika mereka menonton televisi atau mendengarkan musik saya langsung membunuh. Ya karena itu adalah ya pekerjaan yang haram, maksiat, mendengarkan musik dan sebagainya. Ya akhirnya ikhwanifillah pemuda ini yang semula mengharapkan pembelaan dari uh, syekh ini ternyata dimarahi oleh syekh itu. Dikatakan, ditanya, apakah kau pernah membantu ya ibumu misalnya mengepel rumah? Ya atau pernah kau membantu mencuci piring dan sebagainya dan seterusnya? Ya ternyata dia mengatakan tidak. Akhirnya syekh ini mengatakan kembali, ya minta maaf kepada mereka, ya dan perlihatkan akhlak yang baik ya kepada mereka. Perlihatkan akhlak yang baik. ya setelah dia kembali, pemuda ini yang minta maaf, diperlihatkan akhlak yang baik, tidak serta-merta merubah kemungkaran dengan cara seperti itu. Akhirnya secara otomatis orang di rumahnya itu sadar sendiri Ya tiba-tiba ketika pemuda ini datang, orang langsung di rumahnya langsung membunuh ya TV itu sendiri tanpa disuruh oleh orang itu. Makanya khanifillah, kita perlihatkan kepada masyarakat kita, masyarakat kita akhlak yang baik. Ya, terutama di rumah kita, kita semakin giat membantu orang tua kita. Insya Allah dengan jalan seperti ini itu akan membukakan ya hati-hati mereka insya Allah. Kemudian yang terakhir di antara jalan yang bisa kita tempuh menghadapi keadaan yang seperti ini adalah mari kita mendoakan mereka. Dan ini terkadang yang dilupakan seorang dai. Dia bersemangat mendakwahi orang, menceramahi orang, ya mengajak begini dan begini tetapi tidak pernah didoakan. Ya dia tidak pernah mendoakan agar Allah membukakan pintu hatinya. Padahal doa itu adalah sesuatu yang sangat penting ikhwanifillah. Ya coba kita melihat Islamnya Umar, ini disebabkan karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Islamnya ibunya Abu Hurairah disebabkan karena doa Rasulullah. Ya ibunya yang semula pembangkang, ya Abu Hurairah radhiyallahu an, ya bahkan dia mengusir Abu Hurairah Kemudian Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan ibu saya. Akhirnya didoakan ibunya, ya dia kembali ke rumahnya. Ketika Abu Hurairah menutup pintu, ibunya mengatakan jangan masuk, saya lagi mandi. Ya, begitu dibuka pintu, ibunya langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, apalagi doanya seorang anak kepada orang tua, itu makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini di antara kiat-kiat yang kita e, bisa ambil yang menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Yang tentunya kita mesti bersabar memang. Ya sekali lagi dibutuhkan kesabaran dalam ya, keadaan yang seperti ini. Ya karena sebagaimana sabda Rasulullah, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Ya, Islam itu datang dalam keadaan asing, nah akan kembali dianggap asing, ya, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ya kemudian di sini apakah kita berdosa bila membantang, eh, menentang atau membantah? Sebaiknya kan ditentang dan jangan dibantah. Ya, tetapi disampaikan. Ya jadi beda itu antara yang menentang dengan membantah. Kalau ini konotasinya agak kasar. Ya makanya ikhwani fillah ketika hak apa uh, Allah Subhanahu wa taala itu bertemu dengan hak-hak orang tua kita maka yang harus kita dahulukan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai Allah ya atau aku kata Rasulullah itu lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ya makanya kita ini harus tetap wajib untuk taat kepada kedua orang tua kita selama tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kapan kita diperintahkan? Hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tutihuma kata Allah, jangan kalian mengikuti keduanya, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tetapi kita tetap memperlakukan kedua orang tua kita itu dengan baik. Ya. Jadi jangan karena kita apa eh, bertentangan dengan orang tua kita sehingga kita ini menjadikan apa menjadi pembangkang terhadap orang tua kita dan sebagainya. Dan ini terkadang yang uh, kekeliruan yang banyak di uh, apa sampaikan atau dilakukan oleh sebagian dari saudara kita. Wallahu taala alam. Apakah ada pengaruh susahnya ilmu pengetahuan masuk dalam otak kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Iya. Jelas sekali qanifillah sebagaimana syair yang kita bacakan tadi ketika uh, Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, syaqatu ila waqin an suhi bihi fa arshadani bi tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil 'asi. Ini kata Waqi'. Okay. Dan saya mengadu kepada guruku tentang jeleknya hafalanku dan beliau menganjurkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, jadi ikhwani fillah eh, ketika kita apa ingin mendapatkan ilmu tersebut maka salah satu di antara eh, syarat yang harus kita lakukan adalah kita meninggalkan ya dosa-dosa karena dosa itu adalah jelas pertentangan dengan ilmu yang kita pelajari tersebut. Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. Ya, niscaya Allah akan mengajarimu. Ya, dan ulama kita mengatakan bahwa untuk menguatkan ilmu yang telah kita pelajari yaitu dengan mengamalkannya ya dengan mengamalkannya semakin ya tinggi tingkat pengamalan kita maka ilmu itu akan semakin rasih akan semakin kuat wallahu alam ada statement bahwa sabar itu ada batasnya bagaimana ya kita menanggapi hal itu jadi eh, kesabaran itu apa itu dibutuhkan harus lebih ditingkatkan ya jangan kita mengatakan bahwa sabar saya sudah ya hilang dan sebagainya ini adalah merupakan sebuah musibah dalam ayat sendiri katakan, Ya ayuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah, wasabiru, dan kuatkan kesabaran itu. Karena kenapa? Ini menunjukkan bahwa memang musibah itu ia akan berturut-turut datang kepada kita. Ya makanya ketika apa kita sudah membatasi kesabaran kita kemudian musibah itu terus datang kepada kita ya tentu kita akan ya celaka dengan ya musibah tersebut makanya ikhwanifillah eh, Allah alam yang jelasnya kesabaran itu ya harus senantiasa dimiliki seorang muslim tetapi sabar di sini bukan berarti bahwa ya kita ini tidak berusaha, ya enggak, enggak seperti itu. Jangan kita mengatakan bahwa e, kenapa kau tidak mencari rezeki? Dia mengatakan, saya kan orang bersabar. Ya, saya pun rezeki. Ya, Umar bin Khattab pernah marah kepada orang yang beranggapan seperti itu. Ketika ada orang di masjid saja duduk, ya, Eh, kemudian ditanya kenapa kau tidak pergi bekerja dia mengatakan ya e, saya ini terlilit hutang ya dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab kemudian mengatakan inna samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah sesungguhnya langit itu tidak menurunkan ya e, zahab emas atau perak bekerja ya jadi sabar itu bukan berarti bahwa ketika kita dipukul kita diam saja ya kita memasang diri kita kenapa kau tidak membalas ya saya akan lagi bersabar ya tetapi ikhwani fillah Renungan dalamnya dikatakan wa jazaa'u sayyi'atin mithluha wa man afa fa asluhu wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi kesabaran pada saat-saat seperti ini ketika kita dizalimi dan sebagainya, ini memang sesuatu yang e, timbul dari seseorang yang imannya memang sudah kuat sekali. Ya ketika e, dia ridha dengan apa yang diperlakukan orang kepadanya dan dia ihtisab jadi sekali lagi kita harus ikhtisab mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika seseorang itu berbuat zalim kepada kita, maka kita mendapatkan tambahan pahala ya di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, beliau pernah bersabda, "Agadruna manil muflis?" Apakah kalian e, apa mengetahui orang-orang yang muflis ya? Ada sahabat yang mengatakan al muflishu fina man laysa lahu dirhaman wala dinar. Orang yang muflis itu kata e, sahabat adalah orang yang tidak memiliki dirham dan dinar Ya, tetapi Rasulullah mengatakan bukan. Wanita dikatakan mublis. al mublis itu adalah dia tiaw malukiyah, salatin, wasiyah, minwasada, batin, dan sebagainya. Itu orang yang datang dengan zakatnya, puasanya, hajinya, dan sebagainya pada hari kiamat. Walakin kat syata mahada, dia telah menghancurkan ya eh, kehormatan si fulan. Wakad akala malahada, dia telah mengambil harta si fulan. Wakad darabahada, dia telah memukul si fulan. Wakad saqafadamahada, dia telah mencurahkan darah si fulan. Akhirnya semua kebaikannya itu diambil dipindahkan kepada orang yang dizalimi di dunia ini. Wallahu alam. dalam Al-Quran yang menyatakan ya bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik ya, uh, fasbir sabaran jamila ya ini dalam surah Al-Ma'arij ya uh, langsung saja kembali ke buku tafsir yang apa yang menyebutkan tentang tafsir dari ayat ini ya Allah alam ananda bisa apa sampaikan penafsiran dari ayat ini jelasnya ini diantara ayat-ayat yang e, menunjukkan kepada kita tentang e, apa pentingnya kesabaran tersebut ya karena dengan kesabaran itu akan mendatangkan yang maslahat yang lebih baik Allah alam bagaimana kita bersabar dalam menghadapi keluarga yang berbuat ya kemusyrikan saya rasa sudah kita jelaskan tadi ya Eh, dan apa dalam menghadapi kemusyrikan seperti ini tentunya kita ya tidak serta merta uh, eh, langsung me, dalam artian bahwa secara kasar menentang mereka tetapi hendaklah kita menyampaikan dengan lemah lembut disertai dengan ya hujah kepada mereka dan ya sebagaimana ketika uh, apa uh, Ibrahim alaihissalam ya ketika berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh bapaknya akan tetapi beliau tetap berbuat baik kepada ya orang tuanya tersebut. Wallahu alam. Biarkannya karena ini musibah dari Allah dan juga merupakan bukti kecintaan Allah atau kita mengobatinya dengan obat-obat tertentu. Ya, ikhwani fillah, berobat itu tidak menafikan tawakal dan kesabaran, ya. Tidak menafikan tawakal dan kesabaran. Bahkan dalam banyak hadis kita ini diperintahkan untuk berobat, ya. Dan Rasulullah sendiri mencontohkan hal tersebut. Ya, ketika dia ditimpa e, penyakit, ya maka beliau berobat. Ya, kesabaran di sini dibutuhkan adalah setelah dia berobat. Ya, dalam artian bahwa hasil yang didapati dari berobat itu, nah disinilah dia bertawakal, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah dia berusaha apapun yang dia dapatkan, ya dia bersabar dengan hasil tersebut. Misalnya juga ketika seorang itu bekerja, ya Misalnya dikatakan bahwa saya sudah miskin, yang tidak perlu saya bekerja karena dengan bersabar insya Allah saya mendapatkan pahala. Tidak seperti itu, cari pekerjaan. Ya bekerja dengan baik, setelah bekerja hasilnya ya apabila hasilnya itu memuaskan kita bersyukur. Ya, dan apabila hasilnya tidak memuaskan, disinilah dituntut kesabaran itu. Ya, disinilah dituntut kesabaran itu. Makanya sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, orang yang beriman itu semua urusannya baik, Ketika dia ditimpa keserangan dia bersyukur dan ketika dia ditimpa musibah dia bersabar. Allahu a'lam. Baik, ya,